بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ارسله الله بشيرا ونذيرا وصلى الله وسلم على هذا النبي الأمي وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر الإخوة رحمني الله وإياكم Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya Anugerah Allah subhanahu wa ta'ala Yang sangat besar yang sangat istimewa yang Allah takdirkan atas kita semuanya. Anugerah Allah kepada kita untuk menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. menjadi umat dari seorang kekasih Allah Khalilullah seorang yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang sangat besar keistimewaan yang seharusnya senantiasa kita ingat dan kita syukuri. Dan tentunya kita sebagai umatnya tertuntut untuk mengetahui kewajiban yang harus kita tunaikan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak akan bersuara untuk hanya mengenali nama seorang nabi saja Tidak hanya sekedar berkata bahawa saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu semuanya. Dan merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perjuangan kita untuk meniti, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Umat yang paling setia dari seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh kehidupan umat yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat yang Allah perintahkan kepada mereka untuk menjadi penolong-penolong Allah sebagaimana firman Allah Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansar Allah Wahai orang-orang yang beriman Kunu Posisikan diri kalian Untuk menjadi Penolong-penolong Allah subhanahu wa ta'ala dan ini merupakan syarat mutlak untuk menjadi pengikutnya yang setia maka kita wajib untuk menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala dan di antara kewajiban yang harus nantiasa kita perhatikan, kita pelajari. Adalah upaya untuk selalu mengenali dan memahami perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memahami atau mempelajari dan memahami perjalanan kehidupan manusia yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajar apabila para salaf dalam mengajarkan sirah kepada anak-anak mereka, kepada murid-murid mereka, sebagaimana mereka mengajarkan surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Sebenarnya diriwayatkan dari perkataan Ali bin Husain rahimahullah taala belum mengkisahkan apa yang beliau dapatkan dari kebiasaan para salaf bahwasanya mereka mendapatkan pengajaran mereka diajarkan allamana siratan nabi kama allamana as-suwara min al-quran mereka mengajarkan kepada kita atau dalam lafaz dikatakan ghazawatun nabi peperangan-peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengajarkan kepada kita setiap surah yang ada dalam Al-Quran. Perhatian yang sangat istimewa. Yang kesemuanya tentunya mereka lakukan untuk tersibakah terwarnainya kehidupan mereka dengan kedua yang sempurna. Dan subhanallah mempelajari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sesuatu yang sangat membahagiakan. Bahkan menyegarkan kehidupan. membaca kisah manusia yang terbaik. Sekiranya antum perhatikan dalam Al-Quran, sekian banyak Allah kisahkan perjalanan umat-umat yang terdahulu. Dari surah Al-Baqarah atau bahkan dari surah Al-Fatihah surah demi surah, surat demi surat dalam Al-Quran. Kisah perjalanan umat yang terdahulu. Bahkan ada kalanya Allah Subhanahu wa taala mensifati kisah kehidupan seorang nabi sebagaimana kisah kehidupan Nabi Allah Yusuf sebagai ahsanul qasas. Kisah yang terbaik. Ketika kita membaca, menyegarkan. Membahagiakan. Maka tentunya mempelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi sesuatu yang sangat menyegarkan kehidupan. Menyenangkan sangat membahayakan. Sebagaimana seorang mereka berlomba yang notabene-nya untuk memuaskan hawa nafsu mereka dari para penghamba hawa nafsu. Mereka membeli dan mempelajari dan tidak pernah henti untuk membaca kisah-kisah orang yang mereka jadikan sebagai motivasi untuk semangat hidup dari orang-orang yang fajir dari orang-orang yang mereka adalah pelaku kemaksiatan dan tidak kita pungkiri ada kalanya sejenak terjadi dalam kehidupan kita keterkaguman kita terhadap seseorang membawa kita untuk selalu menyebutnya ingin mengetahuinya secara lebih dan lebih dan lebih kita baca walaupun sama sekali tidak membawa kemanfaatan tidak menambah keimanan yang bahkan ada kalanya wal iyad billah wa nasallallahu alaihi akan menjadikan kita berkurang. Barak kita terhadap orang-orang kafir yang telah Allah tuntut dan Allah wajibkan atas kita. Kepada Allah kita meminta ampun. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyinari kehidupan kita dan menjadikan kehidupan Nabi sebagai kedua dalam kehidupan kita ini. Dan para ulama sekian banyak menuliskan risalah, karya yang berkaitan tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan kalau kita perhatikan Bagaimana Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala memiliki perhatian yang demikian tinggi terhadap kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sirah Ibn Hisham beliau ringkaskan untuk kita. bahkan ada kalanya risalah yang ringkas yang saya yakin telah berulang kali yang terus selesaikan tentang faedah-faedah dari kehidupan dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menuliskan hal-hal yang seperti ini tentunya untuk menjadi warna bagi kita. Boleh kita katakan menjadi idola yang sepenuhnya dan seutuhnya. Dan sebagaimana yang juga telah antum mengetahui atau mungkin telah disampaikan sekian banyak fawaid pelajaran ibrah durus ketika kita mempelajari keindahan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam kehidupan seorang yang tidak ada kekurangan sedikit pun kehidupan seorang yang tidak ada kekurangan sedikit pun yang tidak ada kecacatan dalam kehidupannya Lain hanya tentunya dengan yang lainnya. Apalagi dari orang-orang yang notabene adalah orang-orang yang fasik. Atau orang-orang fajir. Oleh sebab itu, secara utuh telah Allah ingatkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau Allah sifati secara sempurna, secara utuh, tidak ada kekurangan sedikit pun dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan beliau adalah uswah untuk kalian. Tapi siapa yang bisa menjadikan uswah? Orang bisa menyatakan dia uswah kita. Dia kedua kita. Dia nabi kita. Tapi siapa yang bisa menjadikan beliau sebagai kedua? Maka Allah ingatkan. Yang bisa menjadikan beliau sebagai kedua adalah orang-orang yang benar-benar liman kana yarjullah. Orang yang mengharapkan Allah. Perhatikan. Bagaimana Allah mensifati keadaan seorang nabi sebagai uswah yang sempurna semua sisi kehidupannya adalah hasanah. Tapi Allah ingatkan, hanya bisa didapatkan. Yang bisa merasakan adalah orang-orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Liman kana yarjullah. Orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Orang yang mengharapkan balasan Allah. Orang yang menginginkan dan mendambakan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi golongan yang seperti ini, mereka menjadikan kehidupan Nabi sebagai uswah. Dan kemudian Allah katakan, Allah ingatkan berikutnya, "Wal yawmal akhir." Dan bagi orang yang mengharapkan kehidupan kemenangan di hari akhir, di hari kiamat. Perhatikan orang yang bisa menjadikan kehidupan Nabi sebagai kedua tidak hanya sekedar sebuah pengakuan adalah orang yang menginginkan kebahagiaan yang abadi setelah kematian. Dan lebih sempurna lagi ketika Allah ingatkan, "Wa Allah katsira." Wa Allah katsira. Dan mereka itu orang yang bisa menjadikan kehidupan Nabi sebagai kedua, sebagai uswah adalah orang yang senantiasa mengingat Allah kathira dalam dua yang banyak selalu mengingat Allah, selalu mengingat Allah. Subhanallah. Ternyata syiar daripada hubbun Nabi kecintaan kepada Nabi adalah al-ittiba dan keikhlasan. Syiar hubbun Nabi ternyata memang kecintaan kepada Nabi adalah al-ittiba ittiba kepada beliau dan keikhlasan dalam kehidupan. Dan itulah tahqiqus syahadah sebagai bentuk realisasi ketika seorang sudah berikrar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba dan utusan Allah yang harus diikuti. Tertanam keyakinan kuat keyakinan dalam dirinya untuk tasdiqu fi akhbar senantiasa membenarkan segala sesuatu tanpa terkecuali apa yang dikabarkan oleh Nabi wa ta'atuhu fi ma amar dan senantiasa taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma amar dari setiap perintah yang diperintahkan. Wajtinabu fima naha anhu wa zajar. Lebih sempurna lagi. Untuk hati-hati dan waspada. Menjauh dan menghindarkan dirinya dari segala sesuatu yang telah dilarang dan diperingatkan dan kemudian diutukkan dengan perkara yang berikutnya untuk tidak beribadah kepada Allah untuk tidak disembah Allah Subhanahu wa taala illa bima syara' kecuali dengan apa yang telah disyariatkan maka makanya ikhwata mempelajari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kebahagiaan yang harus mendapatkan perhatian dari kita. Sekiranya para ulama sebagaimana yang selalu diingatkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Abbad kepada para tulam di kala itu kepada para mahasiswa, kepada para talabatul ilm, dengarkan ketika terjadi rasa jenuh. Baca kisah-kisah orang salaf. Kisah-kisah kehidupan para salaf. Ini akan menjadikan motivasi. Dan puncak kehidupan yang paling mulia dari salaf kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yang maksum yang tidak ada sedikit pun kekurangan dari kehidupan kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu diingatkan bahwa di antara sekian banyak faedah ataupun durus ketika kita mempelajari sirah adalah untuk memaksimalkan upaya kita dalam mewarnai kehidupan dengan apa yang telah kita lihat, kita pelajari, kita baca, kita dengarkan, dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan dalam mengangkat beliau sebagai uswah yang kemudian kita ikuti. Tidak ada orang yang lebih jeli tentunya. Melebihi upaya para ulama ahlul hadis di dalam menyingkap kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak hanya mempelajari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan lebih daripada itu semuanya mereka berupaya untuk menyingkap gerak-gerik kehidupan Rasulullah secara utuh bagaimana kehidupan Nabi sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi. Bagaimana kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana masa kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana masa kecil beliau? Bagaimana lingkungan ketika beliau tumbuh dan berkembang? Bagaimana sepak terjang dan perbuatan dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diturunkan kepadanya wahyu. Subhanallah, semakin yakin ketika kita melihat atau membaca atau mendengarkan kisah kehidupan Nabi sebelum dilahirkan. Benar. Beliau adalah Al-Mustafa. Beliau adalah pilihan manusia pilihan Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, semakin yakin. Inna Allah nazara ila qulub al-ibad فوجد قلب محمد خير القلوب فاصطفاه لنفسه Allah melihat pada setiap hati-hati para hambanya. dan Allah Maha tahu tentunya. Fawajada qalba Muhammadin khairal qulub dan didapatkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling bersih, hati yang terbaik, hati yang paling bening, hati yang paling bercahaya. Fastafahu li nafsihi. Sehingga Allah memilihnya Allah pilih. Coba perhatikan bagaimana semenjak kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, bagaimana masa kecilnya. Ya kota, seharusnya sebagaimana kita segar ketika kita mengingat masa kecil kita. Karena kita cinta pada diri kita, ada kalanya kita tersenyum bahagia. Bahkan ada kalanya mungkin sesekali kita ingin pulang kampung. Ada kalanya kampung kita sudah tidak ada orang tua kita. Telah berkurang sanak famili kita. Terus saat kita menginjakkan kaki kita di tempat kelahiran, ada sesuatu yang menyegarkan. Seakan-akan kembali dari apa, view ulang kita flashback ke masa lalu. Bagaimana waktu kecil dia main. Masya Allah. Dan dia cinta. Dan yang harus kita ingat. Karena kecintaan kita kepada Rasulullah lebih. Dan harus kita utamakan. Daripada diri kita. Bahkan daripada orang tua kita. Daripada seluruh manusia. Dari siapapun. Maka seharusnya mempelajari mengingat perjalanan kehidupan Nabi ketika di masa kecilnya akan lebih menyegarkan. Kita telah sejarah detail alhamdulillah poin-poin tentang kehidupan Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah kita selesaikan. Hari ini sudah poin keberapa atau tahun keberapa? Kedua, Kedua, Hijriah. Subhanallah. Jarang kiranya kita ini mempelajari sirah Nabi dari yang pertama sampai selesai. Jarang. Bahkan jarang tentunya dorong khusus sekedar menyelesaikan poin sirah kehidupan Nabi dari hari ke sampai wafatnya Rasulullah Kirain jarang. Aku boleh mengenali yang lebih mendalam lagi. Lebih mendalam lagi. Bagi kemudian Nabi bagaimana Masya Allah sudah lewat antum Ketika Masa dewasanya Nabi Bagaimana beliau menikah Atau mungkin boleh saya tambahkan dalam pertanyaannya Siapa yang berani angkat tangan? disebutkan 11 istri Nabi. Ah, siapa yang hafal. Saya nggak tanya siapa sebalasan Real Madrid bukan ya. Saya yakin sebagian mungkin hafal. Ah, bukan juga yang lainnya, tapi 11 istri Nabi. Ada yang berani angkat tangan? Atau ada yang berani angkat kaki? Keluar kalau belum hafal ya. Nah, ya Ini poin-poin yang tidak hanya kita subhanallah mengetahui tetapi banyak belajar banyak ikhlas dari setiap langkah kehidupan beliau ada pelajaran yang sangat berharga dari kehidupan seorang yang sangat bersahaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Makanya orang yang mempelajari sirah dia akan semakin mengupayakan bagaimana terwarnai kehidupannya dengan selalu mengambil usuhan dan kedua dari kehidupan Nabi sebagaimana ayat yang kita ingatkan ingat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bagaimana beliau untuk menyempurnakan Upaya dia untuk ittiba, untuk memberikan sebagai warna kehidupan sebagaimana apa yang dia lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh kita. menajukkan Tidak ingin tertinggalkan sedikit pun Bahkan sampai-sampai walaupun ini diperselisihkan tentunya. Tetapi dari awal yang ingin dilakukan oleh beliau adalah upaya untuk ittiba. Itu berupaya untuk mengetahui di mana tempat-tempat yang pernah dijalani, di mana tapak-tapak kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati tempat itu. Dia cari dan dia ikuti. Ini para sahabat. Tapi subhanallah. Mungkin sebelumnya kita tidak menyangka. Kita mungkin berkata tidak ada orang yang tidak kenal nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini mungkin kita berkata mungkin tidak ada yang tidak tahu. Tapi ternyata subhanallah Silahkan cek. Kita tanya. Di kampung-kampung kita. Ada kalanya mereka tidak tahu siapa nama Nabi kamu. Subhanallah. Masuk ke kampung kita, coba perhatikan. Tanya kepada kakek-kakek yang ada di sana. Atau tanya kepada sebagian orang, ada kalanya mereka tidak mengetahui. yang sekiranya ini terjadi juga di negeri Arab apalagi di negeri kita ada orang ditanya siapa nabimu dia menjawab nama nabinya dengan menyebutkan beberapa nama Ahmad, Musa, Isa katanya siapa siapa nabimu dijawabnya Ahmad, oh Musa, oh Isa Lalu bagaimana dengan negeri kita? Jangan sangka atau ah, nggak mungkin, nggak mungkin. Kita katakan sangat mungkin. Lalu bagaimana mereka akan mulai kehidupan mereka dengan intiba? Ini salah satu hikmah dan durus dan di antara ibrah yang lainnya atau pelajaran yang lainnya, faedah yang lainnya. Dengan kita mempelajari sirah akan semakin menguatkan dan memperdalam kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin memperdalam cinta ingin menguatkan cinta, pelajari sifat-sifat yang mulia. Pelajari kehidupan dia secara utuh. Ya kata, saya yakin itu kita rasakan. Bagaimana ada kalanya ketika kita hanya ingin mengetahui seseorang, ketika kita pelajari bagaimana kapan lahirnya, kemudian bagaimana kehidupannya. Ada kalanya ini orang awam, hanya mungkin karena dia berhasil dari sisi ekonominya atau sesuatu yang notabene adalah urusan duniawi ya ada kadang ada keterkaguman selalu kita ambil untuk menjadi motivasi bekerja kita atau kerja kita atau semangat hidup kita yang akhirnya dia akan membawa atau akan semakin kuat bibit cinta dia kepada orang yang dibaca akan semakin menguat dan menguat Ini ada kalanya terjadi. Dan seorang yang mempelajari silah Nabi terus dia pelajari, dia singkap kehidupan Nabi. Dia pelajari. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat La yu'minu ahadukum tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku menjadi seseorang yang paling dicintainya. Lebih dicintainya dari orang tuanya. Dari anaknya. Wanasi ajmain. Dan lebih dicintai dari seluruh umat manusia. Dari seluruh umat manusia. Maka subhanallah wajar. Apabila di antara propaganda orientalis yang mereka lakukan di masa kolonialis dan sebenarnya itu terus berlangsung adalah upaya untuk menjauhkan dari bentuk upaya pengenalan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatu binabiyhi. Ini terjadi tentu dan mereka lakukan. Terus mereka lakukan. Sebagaimana dituliskan oleh Sunan Harbranya di antara bentuk propaganda di masa penjajahan tentunya adalah bagaimana mereka umat ini tidak mengenali nabinya. Benar tahu nama nabinya, tapi tidak tahu nabinya. Tahu namanya mungkin, tapi tidak tahu bagaimana ma'rifah. Mengenali secara utuh dari kehidupan nabinya. Makanya ikhwati fillah rahmatullah wa Seorang yang menyatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia harus memposisikan beliau sebagai sesuatu yang segala-galanya dan sesuatu yang kita cintai. Tentu setelah kita bagaimana mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Tertentu kita mencintai seorang yang harus kita cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ibrah dan durus yang sangat banyak tentunya yang berkait dengan sirah Nabi yang insya Allah saya yakin sudah disampaikan di mukaddimah tentang العبر والدروس والفوائد dari mempelajari sirah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita istiqamah istiqamah dalam beragama, majukan kita umat yang setia untuk ittiba mengikuti jejak jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah kelak menganugerahkan kepada kita syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita.